Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai naibul fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ahkamun niyabati idza kana al-fi'lu min babi kasa yaitu hukum-hukum bagina naibul fa'il jika fi'ilnya itu termasuk dalam bab kasa. Nah, kasa ini adalah fi'il-fi'il yang memerlukan dua maf'ulun bihi. Dan dua maf'ul bih tersebut itu asalnya bukan mubetadak dan khobar. Kalau asalnya mubetadak dan khobar, itu masuk dalam dhanna dan saudari-saudarinya. Akan tetapi kalau dua maf'ul tersebut bukan berasal dari mubtada dan khobar, maka itu masuk dalam kasa dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ini dan mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke 252 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa bittifaqin qad yanubu min babikasa fi maltibasuhu umin ya wa bittifaqin qad yanubu min babikasa fi maltibasuhu umin dan para ulama nahwu itu sepakat bahwa terkadang ya ini yanubutsani min babi kasa. Nah, kita tahu kasa itu memiliki dua maf'ul bih. Dan hukum asalnya bagi fi'il yang memiliki dua maf'ul bih tersebut, itu yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul yang pertama. Akan tetapi terkadang maf'ul bih yang kedua itu juga bisa menjadi naibul fa'il. Ya, bagi fi'il yang masuk dalam bab kasa ini. Jadi biasanya yang menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih pertama. Tetapi terkadang maf'ul bih yang kedua itu boleh menjadi naibul fa'il. Tetapi ada syaratnya fi maltiba suhu umin. Ya selama aman dari kesamaran. Itu syaratnya. Kemudian eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan taqaddama annal maf'ula bihi yanubu manabal fa'ili. Telah berlalu penjelasan bahwa maf'ul bih itu menjadi naibul fa'il atau dia itu menempati kedudukan dari fa'il menjadi naibul fa'il ghaira anna fi'lahu qad yakunu muta'attiyan limaf'ulin wahidin. Hanya saja terkadang fi'il tersebut itu terkadang muta'addi ke satu maf'ul. Artinya terkadang fi'il tersebut itu hanya memerlukan atau membutuhkan satu maf'ulun bihi. Au muta'addiyan limaf'ulaini asluhuma al-mubtada'u wal khabaru. Atau terkadang fiilnya itu fiil yang mutaati kedua maf'ul. Di mana kedua maf'ul tersebut itu asalnya adalah mubtada' dan khabar. Kamaf'ulai dhanna wa akhawatiha. Sebagaimana dua maf'ul bagi fiil yang termasuk dalam dhanna dan saudari-saudarinya maka dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada' dan khobar. Au laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabara kamaf'ulai kasa wa akhawatiha. Atau fiil tersebut itu bisa berupa fiil yang muta'addi kedua maf'ul. Akan tetapi kedua maf'ul tersebut asalnya bukan mubtada' dan khobar sebagaimana dua maf'ul bagi kasa dan saudari-saudarinya. Wa qad yakunu muta'addiyan li thalathatin. Dan terkadang fiilnya tersebut muta'addi ketiga maf'ul bihi. Wa a'lama wa ara. Sebagaimana fi'il a'lama dan ara. Fa in kana muta'addiyan li wahidin uniba munabal fa'ili ya munaba. Tadi karena naba nubu menjadi manaba. Tetapi di sini karena anaba bu menjadi munaba. Jadi fa'inka in kana muta'attiyan li wahidin uniba munabal fa'ili. Jika fiilnya tersebut itu adalah mutaati ke satu maf'ul bih saja. Maka maf'ul bih tersebutlah yang menjadi naibul fa'il atau yang menempati kedudukan dari fa'il. Nahwu ukrimat doifu. Ukrimat doifu. Tamu tersebut dimuliakan. Maka asalnya apa? Akromtut doifa. Akromtut doifa. Saya telah memuliakan tamu tersebut. Ketika kemudian fiilnya dibuat majahul, maka maf'ul bi tersebutlah yang menjadi naibul fa'il, menjadi marfu. Sehingga menjadi ukrimat daifu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat ke-36. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa burrizatil jahimu limayyaro Ya, wa burrizatil jahimu limayyaro dalam surat An-Nazi'at ayat ke-36. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka di sini al-jahimu itu asalnya adalah maf'ulun bihi. Ya, dan barroza itu hanya memerlukan satu maf'ul. Maka maf'ul bihi tersebutlah yang kemudian menempati naibul fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa in kana muta'addiyan litsnaini wa huwa min babikasa dan jika fiilnya itu fiil yang muta'addi kedua maf'ul dan fiil tersebut masuk dalam bab kasa ya bab kasa tadi bahwa dua maf'ulnya itu asalnya bukan mubtada' dan khobar Wahual muraduhuna, dan itu yang menjadi pembahasan di subbab ini. Jaza inabatul awwali awithani. Nah ini kekhususannya. Maka yang menjadi naibul fa'il itu boleh maf'ul bih yang pertama ataupun maf'ul bih yang kedua. Jadi perhatikan di sini baik maf'ul bih yang pertama atau maf'ul bih yang kedua itu boleh menjadi naibul fa'il. Ya, contohnya apa? Takulu, misalnya engkau katakan, ya, di sini menggunakan contoh kasa, maka di sini kita lihat takulu, engkau katakan, kusiyal faqiru thawban. Kusiyal faqiru thawban. Orang yang fakir tersebut itu dipakaikan ya, sebuah pakaian. Ya, sebuah pakaian itu dipakaikan kepada orang fakir tersebut. Maka asalnya apa di sini? Kasautul faqira thauban. Kasautul faqira thauban. Saya memakaikan kepada orang fakir tersebut sebuah baju. Maka di sini kita lihat maf'ul bihnya itu asalnya bukan mubtada dan khobar. Dan di sini ada dua maf'ul yaitu al-faqiro dan thauban. Maka boleh dikatakan kusyal faqiru thauban. Ya kusyal faqiru thauban. Maka di sini yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul bih yang pertama yaitu al-faqiro. Dan boleh juga dikatakan wa kusyal faqiro thaubun. Wa kusyal faqiro thaubun Nah, di sini yang menjadi naibul fa'il adalah thawbun. Yang dalam hal ini asalnya adalah maf'ulun bihi yang kedua. Jadi baik maf'ul bihi yang pertama, yaitu al-faqiru, atau al maupun maf'ul bihi yang kedua, yaitu thawban, sama-sama boleh menduduki kedudukan naibul fa'il. Ya, tapi wahada masyrutun bi adami husulil labsi. Ya. Tapi di sini per, dipersyaratkan bahwa tidak boleh terjadi adanya kesamaran. Ya, tidak boleh terjadi adanya kesamaran. Di sini tidak mungkin samar karena kita tahu siapa yang dipakaikan dan apa yang dipakaikan. Ya tidak mungkin orang fakir tersebut itu atau baju dipakaikan orang fakir, kan tidak mungkin. Karena yang memakai baju itu pasti orang. Dan yang dipakaikan itu adalah bajunya. Jadi walaupun dibolak-balik, manapun yang menjadi naibul fa'il, itu maknanya tidak ada kesamaran atau tidak ada kerancuan di situ. Fa'in hasala basun wajaba ina batul awwali. Akan tetapi jika ada kemungkinan kesamaran atau kerancuan jika diubah-ubah, misalnya yang menjadi naibul fa'il itu yang maf'ul bih pertama atau kedua. Nanti akan muncul kerancuan atau kesamaran. Maka pada saat itu kembali ke hukum asal bahwa yang menjadi naibul fa'il itu harus maf'ul bih yang pertama. Ya. Jadi selama ada kemungkinan untuk makna samar, maka yang menjadi naibul fa'il harus maf'ul bih yang pertama. Nahwu contohnya a'taitu ya a'taitu Jabiran Hisyaman. A'taitu Jabiron Hisyaman. Saya memberikan kepada Jabir Hisham. Ya saya memberikan kepada Jabir Hisham. Artinya apa? Jabir itu adalah orang yang menerima pemberian saya. Dan Hisham itu adalah seseorang yang saya berikan kepada Jabir. Yang jadi Jabir yang menerima, Hisham itu sesuatu yang saya berikan. Maka di sini, kedua-duanya itu adalah nama orang yang memungkinkan salah satu menjadi penerima dan salah satu itu sebagai yang diberikan. Maka kalau misalnya dibolak-balik, ya artinya kedudukan eh, atau yang menjadi naibul fa'il itu dibolak-balik antara Jabir dan Hisham, itu nanti akan ada kerancuan. Ya, kemudian beliau melanjutkan ya fatakulu u'tiya Jabirun hisyaman. Maka engkau hanya boleh mengatakan u'tiya Jabirun hisyaman ya Jabir itu ya diberikan atau Hisham diberikan kepada Jabir. Ya, Hisham diberikan kepada Jabir dan ini sesuai makna tadi bahwa Jabir yang menerima dan Hisham itu adalah yang diberikan. Wala yajuzu inabatutsani alla yahsula labsun. Maka tidak boleh maf'ul bih yang kedua yaitu Hisyamun itu dijadikan sebagai naibul fa'il. Ya, supaya tidak terjadi kesamaran atau kerancuan. Kalau misalnya dibalik menjadi O'tiya Hisyamun Jabiron, nah, maknanya akan berbeda. Nanti Hisyam yang menerima, Jabir itu adalah yang diberikan. Beliau melanjutkan li'anna kulla wahidin minhuma yasluhu an yakuna akhidan karena masing-masing dari keduanya, baik Jabir maupun Hisham, itu sama-sama memungkinkan menjadi orang yang menerima. Karena dua-duanya manusia. Ya, sehingga memungkinkan untuk menerima dan memungkinkan juga sebagai yang diberi. Fala yu'lamu halinna ibu huwal maf'ulul awwalu awithani. Maka kalau misalnya dipolak balik karena dua-duanya memungkinkan, tidak akan diketahui ya bahwa naibul fa'ilnya itu maf'ul yang pertama atau maf'ul yang kedua. Ya, maka pada saat seperti ini ya, tidak boleh dibolak-balik. Bi khilafi inabatil awali. Ya berbeda kalau sudah ditetapkan bahwa yang boleh menjadi naibul fa'il itu hanya maf'ul yang pertama. Maka maknanya jelas. Pasti naibul fa'ilnya adalah maf'ul yang pertama fa inna ikhtiyarahu yaj'aluhu bimanzilatil fa'ili fil ma'na karena memilih maf'ul yang maf'ul bih yang pertama sebagai naibul fa'il itu menjadikan maf'ul bih pertama tersebut menempati kedudukan fa'il secara makna fayattabihu min taqattumihi ya fayattabihu min taqattumihi annahul akhidhu wa ghairuhu wa ghairahu al ma'khudhu ya fayattabihu min taqattumihi annahul akhidhu wa ghairahu al ma'khudhu maka dengan didahulukan artinya menjadi maf'ul bih yang pertama itu menjadi jelas ya dengan didahulukannya, itu menjadi jelas bahwa yang maf'ul bih pertama itu adalah yang menerima. Ya, sedangkan yang lainnya, yaitu maf'ul bih yang kedua, itu adalah yang diberikan. Ya, sehingga jika ada kesamaran harus kembali ke asal bahwa yang menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih yang pertama. Wahada makna qawlihi, dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wabittifaqin qadayanubuthani ila akhirih. Ay, maksudnya, ittafaqan nuhatu binaan ala mastanbatuhu min kalamil arabi. Para ulama nahwu itu bersepakat. Ya, dibangun di atas Ya, hukum yang mereka tentukan bersumber dari ucapan orang Arab. Ya, apa yang mereka sepakati? Ala jawazi inabatil maf'uli tsani alladhi fi'luhu kasa wa shibahuhu. Ya, para ulama bersepakat bahwa boleh ya menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il ya bagi fiil yang masuk dalam kasa atau yang serupa dengan kasa. Namun ada syaratnya idza uminal idza uminalil tibasu. Ya, selama ya aman dari kesamaran. Wa qauluhu ats-tsani ya'i. Dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ats itu dengan menghapus ya. Karena asalnya afani ada yaknya. Kenapa dihapus? Ya karena mengikuti wazan syair. Kemudian beliau melanjutkan Ahkamun niyabati idza kana al-fi'lu min babi dhanna wa a'lama wa ara. Hukum-hukum bagi naibul fa'il jika fiilnya itu masuk dalam bab dhanna. Dhanna tadi itu adalah fiil yang muta'addi kedua maf'ul dan dua maf'ul tersebut asalnya mubtada dan khabar. Kemudian wa a'lama wa ara dan juga fiil a'lama dan ara itu fiil yang muta'addi ketiga maf'ulun bihi. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-253. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan fi babi dhanna wa aral man ushtahar wa la ara an idzal qasdu dhahar. Ini adalah kelanjutan bagi atau kelanjutan dari bait yang sebelumnya kalau tadi dalam bab kasa, itu boleh maf'ul bih yang kedua, itu menjadi naibul fa'il. Tetapi di sini, dikatakan fi babi zonna wa arol man'u ishtahar. Namun untuk bab zonna dan aro, ya dhanna berarti yang tadi, fi'il yang muta'ati kedua maf'ul, dan dua maf'ul tersebut asalnya mubetadak dan khobar, Kemudian arwa adalah yang mutaati ke tiga maf'ul. Maka beliau mengatakan al-man'u ishtahara. Maka mengikuti pendapat yang masyhur tidak diperbolehkan maf'ul bih yang kedua atau yang ketiga itu menjadi naibul fa'il. Jadi pendapat yang masyhur adalah untuk bab dhanna dan ara itu yang menjadi naibul fa'il harus maf'ul bih yang pertama. Tetapi beliau melanjutkan wala ara man'an idzal qasdu dhahar. Kan tetapi saya yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak sependapat dengan pelarangan tersebut. Ya jika maksudnya itu jelas. Artinya tidak ada kesamaran. Maka pendapat yang dipegang oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala selama maknanya jelas itu tidak mengapa maf'ul bih yang kedua atau ketiga itu menjadi naibul fa'il. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini Dzakara fi hadzal baiti annal fi'la idza ta'adda li maf'ulaini asluhuma al-mubtada'u wal khabaru kadhanna wa akhawatiha di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait ini itu menyebutkan bahwa jika fi'il itu muta'addi kedua maf'ul di mana dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada dan khabar. Ya, sebagaimana dhanna dan saudari-saudarinya au ila thalathati mafa'ila. Atau fiil tersebut muta'attinya ke tiga maf'ulun bihi. Ka'a'lama wa aro. Seperti fiil a'lama dan aro. Fal ashharu indan nuhati annahu yajibu inabatul awwali. Maka pendapat yang masyhur di kalangan para ulama nahwu itu wajib menjadikan maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il. Ya. Jadi menurut pendapat yang masyhur untuk bab zona dan a'lama itu wajib menjadikan maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa yamtani'u inabatu tsani fi babi dhanna maka tidak boleh menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il dalam bab dhanna. Wasani wasalisi fi babi a'lama. Dan juga tidak diperbolehkan menjadikan maf'ul bih yang kedua dan maf'ul bih yang ketiga menjadi naibul fa'il bagi fiil-fiil yang masuk dalam bab a'lama. Nahwu contohnya Dhanna safihu at-tahayyula nafi'an. Dhanna safihu at-tahayyula nafi'an. Orang yang dungu tersebut itu menyangka bahwa tahayyul itu sesuatu yang bermanfaat. Maka ini masih dalam bentuk maklum. Kemudian ketika fiilnya diubah menjadi majhul, fataqulu maka engkau katakan, Zunnat tahayyulu nafi'an. Zunnat tahayyulu nafi'an. Tahayul itu disangka sebagai sesuatu yang bermanfaat. Maka yang boleh menjadi naibul fa'il itu harus maf'ul bih yang pertama, yaitu at-tahayyula. Tidak boleh dikatakan zunnat tahayyula nafi'un. Ya, tidak boleh. Watakulu dan juga engkau mengatakan U'limal mudarrisu al-ikhlasa nafi'an. U'limal mutarrisul ikhlasa nafi'an. Guru tersebut itu diberitahu bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Wal aslu maka asal dari jumlah ini itu adalah a'lamtul mudarrisa al-ikhlasa nafi'an. Saya memberitahukan kepada guru tersebut bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Maka perhatikan di sini, ya, itu ada tiga maf'ul bih. Maf'ul bih pertama itu al-mudarrisa, maf'ul bih kedua al-ikhlasa, dan maf'ul bih ketiga itu adalah nafi'an. Maka yang boleh menjadi naibul fa'il menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama, ulama nahwu itu yang boleh menjadi naibul fa'il hanya maf'ul bih yang pertama yaitu al-mudarrisa. Kemudian beliau melanjutkan wa bin malikin annahu la yata'ayyanu inabatul awwali. Akan tetapi Ibnu Malik rahimahullahu taala berpendapat bahwa tidak ditentukan ya atau tidak wajib menjadikan maf'ul bih yang pertama itu sebagai naibul fa'il. Ya, menurut Ibnu Malik tidak wajib. Artinya apa? Boleh maf'ul bih yang lain itu menjadi naibul fa'il. Bisyarti tetapi ada syaratnya ya bisyarti alla yahsula labesun. Ya, dengan syarat tidak ada kesamaran yang dihasilkan di situ. Fa in hasala ta'ayyanat inabatul awwali. Akan tetapi jika ada kesamaran di jumlah tersebut, maka diwajibkan menjadikan maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il. Ya, nahwu contohnya zonantu asiman bakron. Ya, zonantu asiman bakron. Saya menyangka asim adalah bakar. Ya, saya menyangka asim adalah bakar. Maka ini tidak boleh dibalik karena nanti akan ada kesamaran. Ya, kita tahu yang kita sangka yang kita lihat siapa? Asim. Tetapi kita menyangka atau saya melihat Asim tapi saya menyangka dia adalah Bakar. Ya. Maka kalau ini dijadikan sebagai majhul harus ya dzunna Asimun Bakron. Ya dzunna Asimun Bakron karena Asim yang saya sangka sebagai Bakar. Fala taqulu maka engkau tidak boleh mengatakan dzunna Asiman bakron, Ya tidak boleh dibalik menjadi Dhunna asiman bakrun. Karena kalau seperti ini maknanya, bakarlah yang saya sangka sebagai asim. Padahal asalnya, asim saya sangka sebagai bakar. Kemudian, wala u'lima zaidan hishamun musafiran. Ya, wala u'lima zaidan hishamun musafiran. Dan juga tidak boleh dikatakan U'lima Zaidan Hisyamun Musafirun. Ini asal jumlahnya adalah a'lam tu Zaidan Hisyaman musafirun. A'lam tu Zaidan Hisyaman musafirun. Ya, Zaidan maf'ul bih pertama, Hisyaman maf'ul bih kedua, musafirun maf'ul bih yang ketiga saya memberitahukan kepada saya saya memberitahukan kepada Zaid bahwa Hisham sedang bepergian. Maka tidak maka kalau dimajhulkan harus lima Zaidun Hisyaman musafiron. Zaid diberitahu bahwa Hisham sedang bepergian. Tidak boleh dikatakan lima Zaidan Hisyamun musafiron. Ya, karena maknanya nanti Eh, Hisham yang diberitahu bahwa Zaid itu pepergian. Ya. Bi'inabatil maf'uli thani fil babaini. Ya, dalam dua bab ini tidak boleh menjadikan maf'ul bi yang kedua sebagai naibul fa'il. Ya, jadi karena tadi terjadi kerancuan atau kesamaran. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, fi babi dhonna ila akhirihi. Ay, maksudnya, ishtahara man'u ina thani fi babi dhonna. Yang masyhur itu adalah tidak bolehnya menjadikan maf'ul bi yang kedua sebagai naibul fa'il dalam bab dhonna wa aro ya dan juga dalam bab aro wa ibnu malikin la yuwafiqu alal man'i dan Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak sepakat dengan pelarangan ini idza kanal qasdu yadhharu jika maksud dari jumlah tersebut itu tetap jelas ya kalau tetap jelas menurut Ibnu Malik rahimahullahu taala boleh saja yang menjadikan maf'ul bi yang kedua menjadi naibul fa'il. Wayatadihu bithani dan jumlah itu tetap menjadi jelas ya dengan menjadikan maf'ul bi yang kedua sebagai naibul fa'il. Fatakunu idza syartiyatan la ta'liliyatan. Maka idza yang ada pada bait ini ya yaitu idzal qasdu dhahara itu idahnya adalah syartiyah. Ya, syarat. Bukan ta'liliyah. Bukan idah yang menunjukkan ini ta'lil. Ya, sebab. Jadi ini syarat. Kemudian wathalithu mafa'ili a'lama ya wathalithu mafa'ili a'lama huwa thani maf'uli alima dan maf'ul bih yang ketiga dari a'lama itu asalnya adalah maf'ul bih yang kedua dari fi'il alima. Kama taqaddama fi babi a'lama. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam bab a'lama. Fayajri fihi al-khilafu. Akan tetapi di sini ya ada perbedaan pendapat yang terjadi. Yang terjadi perbedaan pendapat boleh atau tidaknya E, menjadikan maf'ul bih yang kedua dari alima ya atau maf'ul bih yang ketiga dari a'lama ya sebagai e, naibul fa'il. Wa qawluhu al-man'u mubtada'un ishtahara al-jumlatu khabarul mubtada'i. Dan ucapan Ibnu Malik al-man'u itu adalah mubtada' kemudian ishtahara itu adalah jumlah ya jumlah fi'liyah yang menempati kedudukan khobar. Wal khulasatu, maka kesimpulannya, anna niyabatal maf'ulil awwali jaizatun fi kulli babin bila khilafin. Ya, ringkasannya bahwa menjadikan maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il itu hukumnya boleh dalam bab fi'il apapun. Ya, dalam setiap bab fiil. Ya, baik muta'addi satu maf'ul, muta'addi dua maf'ul, ya, baik asalnya mubtada khobar atau bukan, atau muta'addi tiga maf'ul, itu semuanya boleh. Bila khilafin, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Wa kadha niyabatuthani min babikasa. Ya, dan juga atau niyabata ya wakadha niyabatatsani min babikasa dan juga menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il dalam bab kasa. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Idza uminal labsu ya selama aman dari kesamaran. Kita lihat catatan kaki. I'tarada ba'du syurrahi ala bani malikin. Nah, Sebagian para ulama yang mensyarah Alfiyah Ibnu Malik ini itu tidak sepakat dengan Ibnu Malik. Ya, tidak sepakat dengan bait ini. Fi naqlil ittifaqi ala jawazi inabati tsani min babikasa. Ya. Tidak sepakat dalam hal apa? bahwa Ibnu Malik rahimahullah ta'ala itu menukil kata ittifak ya kesepakatan ya seolah-olah itu adalah ijma ya disepakati oleh seluruh ulama nahwu karena betul-betul dikatakan wabit tifaqin qadyanu min ya seolah-olah memang sepakat sepakat terhadap apa bolehnya menjadikan maf'ul bi yang kedua menjadi naibul fa'il di bab kasa Ida uminal labesu, ya, jika aman dari kesamaran. Ya, sebagian pensyarah itu tidak sepakat dengan klaim ittifak oleh Ibnu Malik ini. Mengapa? Li'annal kufiyina yujibuna batal awali idha kana ma'rifatan. Karena para ulama para ulama nahwu dari Kufah itu mewajibkan menjadikan maf'ul bih yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Ya, jadi para ulama nahwu dari Kufah itu mewajibkan harus maf'ul bih yang pertama yang menjadi naibul fa'il idza kana ma'rifatan jika maf'ul bih yang pertama itu ma'rifah. Nahwu contohnya u'tiya Khalidun kitaban. Ya u'tiya Khalidun kitaban. Asalnya apa? itu A'taitu kita kitaban. Saya memberikan Khalid sebuah buku. Maka kita lihat maf'ul bi yang pertama Khalid itu ma'rifah. Ya ma'rifah. Maka karena ma'rifah itu wajib menjadikan maf'ul yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Tidak boleh dikatakan u'tiya kita kitabun walaupun maknanya tidak sama. Tidak mungkin Khalid diberikan kepada buku, tidak mungkin. Pasti buku yang diberikan kepada Khalid. Ya, tidak mungkin buku yang menerima, tapi Khalid lah yang pasti yang menerima. Wa yujabu anhu, ya maka dijawab mengenai ketidaksepakatan para syarih ini, ya para pensyarah ini. Bi annahu qad la yakunu tala'a ala hadzal khilafi Ya, dijawab bahwa barangkali Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak mengetahui perbedaan pendapat ini. Ya, jadi barangkali memang Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak mengetahui hal ini, perbedaan pendapat ini. Mengapa? Li'annahu naqala fi kitabihi at-tashilu. Karena dalam kitab yang lain, yaitu At-Tashil, itu Ibnu Malik rahimahullah ta'ala itu juga menukilkan ittifak. Ya, para ulama Nahwu bersepakat bahwa boleh menjadikan uh, maf'ul bi yang kedua sebagai naibul fa'il ya, selama aman dari kesamaran. Wahuwa kitabun u'tana fihi bil khilafi. Ya, padahal yang namanya kitab At-Tashil itu adalah kitab yang di dalamnya memperhatikan mengenai perbedaan pendapat. Ya, semua perbedaan pendapat yang diketahui oleh Ibnu Malik itu dipaparkan dalam At-Tashil. Ya. Kalau dalam kitab tersebut yang beliau fokusnya di perbedaan pendapat itu beliau menyebutkan ittifaq, ya, kesepakatan, berarti barangkali Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak mengetahui hal ini. Wallahu a'lamu. Ya. Kemudian kita kembali ke atas wa fi niyabati min babi dhanna khilafun. Akan tetapi untuk bab dhanna dan saudari-saudarinya menjadikan maf'ul bih yang kedua menjadi naibul fa'il itu terjadi perbedaan pendapat. Fal aktsaruna qalu bil man'i dan mayoritas ulama nahwu itu mengatakan tidak boleh menjadikan maf'ul bi yang kedua dari bab dhanna itu menjadi naibul fa'il. Wasahihu jawazu dzalika idza uminal labsu. Dan pendapat yang lebih tepat yang menurut asy Abdullah Al-Fauzan berarti beliau mendukung ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya, yang lebih tepat itu bolehnya menjadikan maf'ul bih kedua dari bab dhanna menjadi naibul fa'il selama aman dari kesamaran. Kemudian kita lanjutkan hukmu ma siwa naibil fa'ili min muta'alliqatil fi'li. Ya, hukmu ma siwa naibil fa'ili min muta'alliqatil fi'li. Hukum yang berlaku bagi muta'alliqatul fi'li. Ya, jadi kata-kata yang berkaitan dengan, dengan fi'il, ya hukumnya bagaimana? Selain naibul fa'il. Nah, kita tahu kadang fi'il itu muta'alliqnya ada banyak. Ya, mungkin fa'il, kemudian maf'ulun bihi, bisa maf'ul bi pertama, kedua, kemudian bisa ada hal, ada maf'ulun mutlak, ya, dan zorof, dan lain sebagainya. Nah, kalau naibul fa'il jelas, ya, dibaca marfu. Nah, bagaimana dengan yang selain naibul fa'il? Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-254. Dan ini adalah ya pembahasan terakhir dari naibul fa'il. Beliau mengatakan wa ma siwan naibi mimma ulliqa birrafi'in nasbu lahu muhaqqaqa. Maka muta'alliqatul fi'li ya selain naibul fa'il ya kalau naibul fa'il itu dibaca dengan rafa kan. Nah, yang muta'alliqat dengan ar-rafi' ar-rafi' di sini yang merafakan itu berarti fi'il maksudnya. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan fiil selain naibul fa'il, maka apa? An-nasbu lahu muhaqqaqo. Maka yang selain naibul fa'il itu dibaca dengan nasab. Ya, haknya itu dibaca dengan nasab. Jadi hanya naibul fa'il saja yang dibaca rofa. Kemudian Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, taqaddama anna naibal fa'ili la yakunu illa wahidan. Telah berlalu penjelasan bahwa yang namanya naibul fa'il itu hanya boleh satu saja. Ya, hanya boleh ada satu saja naibul fa'il dalam sebuah jumlah. Tidak boleh lebih dari satu. Fa'idha kana lil fi'li aktharu min ma'mulin. Ya fa'idha kana lil fi'li aktsaru min ma'mulin. Kalau sebuah fi'il itu memiliki lebih dari satu ma'mul. Ya, jadi sebuah fi'il itu misalnya memiliki lebih dari satu ma'mul. Kal wa wadzarfi wal majruri ya, seperti master, kemudian dzaraf dan juga majrur Ya, karena kalau majrur itu mahalnya itu itu nanti ya. Uh, kemudian awil maf'ul tsani atau maf'ul yang kedua ya fa innahu idza unibal maf'ulu bihi maka jika jumlah tersebut itu memiliki banyak makmul seperti masdar, dzaraf, majrur atau maf'ul yang kedua, kemudian fa innahu idza unibal maf'ulu bihi Kemudian maf'ul bih yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Au wahidun minha munabal fa'ili atau salah satu dari itu tadi baik masdar, dzaraf, maf'ul yang kedua itu dipilih menjadi maf'ul dipilih menjadi naibul fa'il. Ya, bisa jadi yang menjadi naibul fa'il itu maf'ul bih yang pertama. Atau wahidun minha, ya salah satu dari tadi bisa masdar, dhorof, majerur, atau maf'ul yang kedua itu dipilih menjadi naibul fa'il. Ya, munabal fa'ili, menempati kedudukan fa'il, rufi'a. Maka dibaca dengan rofa. Ya, jadi hanya naibul fa'il yang dibaca rofa. Wa nusibal baqi. Yang selain itu dibaca dengan nasob. Ya, termasuk majerur tadi karena jar majerur itu menempati kedudukan nasab. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa ma siwan naibi ila akhirih. Ai maksudnya, inna innama siwa naibil ladzi sara marfu'an lita'alluqi ma'nahu bil fi'li ar-rafi'i lahu ya innama siwa na'ibil fa'il alladhi sar marfu'an lita'alluqi ma'nahu bil fi'li ar-rafi'i lahu sesungguhnya apa-apa yang selain naibul fa'il yang naibul fa'il tersebut menjadi marfu' yang menjadi marfu' karena keterkaitan maknanya dengan fi'il yang merofakkan naibul fa'il tersebut. Ya, jadi yang merofakkan itu fi'il. Fi'il adalah rofi'nya yang merofakkan. Masiwahu fan nasbu lahu. Maka yang selain naibul fa'il, itu adalah an-nasbu lahu. Ay hukmuhu an Yaitu hukumnya adalah nasab. Ya, baik dibaca memang nasab secara lafat atau secara mahal. Ya, kedudukannya itu nasab wa qawluhu muhaqqaqa dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala muhaqqaqa halun minal ha'i fi lahu. Ya kedudukannya adalah sebagai hal. Ya sahibul halnya adalah dhamir ha yang ada pada lahu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.